والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang nikmat-nikmatnya yang bisa dilihat dan dirasakan dan didengar di alam kauni ini yaitu Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون maka Allah mengeluarkan dengan air hujan itu at-tamarat berbagai tetumbuhan dan buah-buahan sebagai rizki bagi kalian Fala taj'alu maka janganlah kalian jadikan Lillahi bagi Allah itu Anda dan sekutu-sekutu Wa antum ta'alamun Dan kalian telah tahu Surat Ad-Dariyat Ha. Ini surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. <clears throat> Kemudian dikomentari hal ini oleh Sheikh Zaid Al-Madkhali hafizahullah Dalam footnote pertama Beliau mengomentari La taj'alu lillahi nudara'a Yu'baduna Jangan kalian menjadikan Dalam footnote pertama itu La taj'alu jangan kalian menjadikan Bagi Allah Nudara'a sebanding sesuatu yang yang sebanding dengannya semisal dengannya yu'badun yang diibadai kama yu'badu sebagaimana Allah diibadai wa yushkarun dan disyukuri nikmatnya kama yushkaru sebagaimana Allah disyukuri jangan engkau atau kalian mensejajarkan Allah dengan segala sesembahan-sesembahan selain Allah yang diibadai dan disyukuri sebagaimana Allah diibadai dan disyukuri. lianna hadha wal kufru bi'ainihi karena sikap-sikap demikian itu adalah perbuatan kufur yang sesungguhnya seperti ketika panen raya ada upacara bersyukur kepada Dewi Sri Tuhan Padi dengan selamatan selamatan tertentu dengan cara-cara tertentu dengan sesajian tertentu pula yang memberi kenikmatan dalam bentuk panen berhasil panen keberhasilan panen raya adalah Allah tetapi yang disyukuri adalah Dewi Sri. Atau dalam bentuk lain sikap mensyukuri sesembahan-sesembahan selain Allah. Ketika seorang diselamatkan dari malapetaka maka dia mensyukuri dengan melakukan tasyakuran di kuburannya wali tertentu dengan menyembelih korban untuknya. Perbuatan-perbuatan yang demikian ini adalah syirik akbar, bukan saja syirik kecil. Syirik akbar yaitu syirik yang membatalkan keislaman seseorang. Dan itu kufur biaini, perbuatan kufur yang sesungguhnya. Wahada huwa syirkul akbar dan yang demikian itu adalah syirik akbar yaitu anta ja'alu lillahi andadan engkau jadikan bagi Allah anda sekutu-sekutu wa antum ta'lamuna dan kalian tahu annallaha huwalladzin farada bil khalqi war rizqi wat tadbiri bahwasanya Allah lah yang infaroda yang sendirian dalam mencipta bil khalqi warizqi dan dalam memberi rizki watadbiri dan dalam mengatur wa masiwahu ajizun faqirun adapun selain Allah itu ajiz lemah dan fakir dalam keadaan tidak punya apa-apa. Ada musibah, maka yang diyakini ketika terjadi gunung meletus, oh berarti yang bau reksa di gunung Merapi sedang marah. Larilah orang ke Mbah Dukun untuk tanya kepada yang bau rekso, sesungguhnya kenapa sih kok marah? Barangkali tersinggung. Kemudian Mbah Kadzab ada si pendusta ini cerita, oh begini, karena kalian membangun komplek ini dan itu tidak pakai izin kepada yang bau rekso makanya gunung merapi digoyang oh ya terus bagaimana mbak untuk tebusannya ya sudah kalian membuat sembelian ini dan itu sapi berwarna putih dan hitam yang kemudian kepalanya ditanam di sini dan di situ di pojok-pojok proyek dilaksanakanlah penyembelian korban itu untuk yang bau rekso ini adalah syirik akbar ya <clears throat> dan pelakunya kufur billah keluar dari Islam dengan sebab itu. Kemudian Qala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala Diterangkan oleh Ibn Kathir Rahimahullahu ta'ala Al-Khaliqu li al asyai huwal mustahiqu lil ibadati pencipta segala yang ada ini adalah dia saja yang mustahik yang berhak untuk diibadahi jadi dengan berita dari Allah bahwa dialah yang satu-satunya yang mencipta Dialah satu-satunya yang mengatur. Dialah satu-satunya yang memelihara alam ini. Maka berarti dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah wa hadhil jumlatul mukhtasaratu laha maknaha al-kabir dan ungkapan yang ringkas ini dalam menafsirkan ayat ini makna hal kabir maknanya amat agung id annaha di mana dalam ungkapan ini kahula sotin sebagai saripati lima takot dama tafsiluhu terhadap apa yang telah lalu tafsiluhu rinciannya <clears throat> semua yang telah kita baca sebelum ini <clears throat> tentang pengenalan kepada alam sekitar ialah ringkasannya di sini anna man khalaqa hadhil asya'a bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu ini alam raya ini bumi dan isinya langit dan isinya allati tamma iraduha wa tadwinuha una <clears throat> yang telah <clears throat> diberitakan dengan sempurna <clears throat> tadwinuha telah diberitakan tentang perkara penciptaan itu semua secara rinci dengan catatannya huna di sini huwallazi yastahiqqu lil ibadati wahdahu duna siwahu dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadai dengan kenyataan selainnya tidak berhak untuk diibadai Karena dia satu-satunya yang berhak diibadai maka cara beribadahnya harus sesuai dengan apa yang dimaukan olehnya. Yang dimaukan olehnya oleh Allah itu telah diberitakan oleh Allah melalui lisan rasulnya. Jadi beribadah kepada Allah itu eh, jadi beribadah itu hanya untuk Allah saja dan beribadah kepada Allah itu hanyalah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah saja. Cara-cara lain tidak sah. maka beribadah kepada Allah dengan semau-maunya itu bukan untuk Allah tetapi untuk hawa nafsu. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya saja dengan cara tuntunan yang dimaukan olehnya melalui berita dari Rasulnya Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa ati'ur rasul Wa ulil amri minkum Hai orang-orang yang beriman Taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya <clears throat> Dan kemudian Ulil amri minkum Yaitu para ulama kalian yang menjadi rujukan bagi kalian di dalam memahami apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya itu. Itu oleh lamri minkum. Kemudian tidak berhenti di sini dalam menjalankan ketaatan itu Allah menuntunkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir kalau kalian bertikai tentang suatu masalah maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian mendapati kenyataannya para ulama berselisih pendapat tentang satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah dan Rasulnya yaitu kembali kepada Al-Quran was Sunnah. Dalil para ulama itu bagaimana? Di dalam mm, segala permasalahan yang diperselisihkan itu. Nah, di situ kita dibimbing untuk mengikuti dalil. <clears throat> nah, begitu mestinya. Jadi beribadah itu harus ikhlas untuk Allah semata dan harus mengikuti tuntunan Rasul semata. Begitulah mestinya ringkasan dari semua yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya itu. Wallahu a'lamu wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbih Kemudian setelah itu kita masuk kepada pembahasan selanjutnya yaitu wa anwa'ul ibadati dalam kaitannya dengan ma'rifatu dinil Islam bil adillah dalam kaitannya dengan keharusan mengenal Islam dengan dalil diterangkan pula oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya <clears throat> mitlul Islam wal iman wal ihsan seperti al Islam al iman dan al ihsan Diterangkan hal ini kita lihat penjelasan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali di footnote pertama Qala al-musannif rahimahullah wa anwa'ul ibadati Al-ibadatu, pengertian ibadah itu apa? Diterangkan di sini menukil keterangan uh, eh, menukil pernyataan <clears throat> dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Al ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu al a'mali al dhahirati wal batinati yang dinamakan ibadah itu ialah semua adalah sebagai nama ibadah itu sebagai nama bagi jami' segenap likul lima yuhibbuhullah wa yarda segenap apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang diridhoi olehnya semua yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah itu namanya ibadah dalam bentuk apa minal a'malid zahirati wal batinah dalam bentuk amalan-amalan yang zahir maupun amalan-amalan yang batin. Amalan zahir yaitu perkataan dan perbuatan anggota tubuh. Perkataan lisan dan perbuatan anggota tubuh. Amalan batin yaitu apa yang tergerak di dalam hati. Niat itu amalan batin. Niat yang dicintai oleh Allah itu apa? Ya niat yang ikhlas untuknya. Ini ibadah. Kalau niat bercabang-cabang itu bukan ibadah. Karena tidak dicintai oleh Allah. Kemudian cinta. Cinta kepada Allah. Sehingga mencintai amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Cinta sholat. Cinta zikir. Cinta sodakoh. Cinta amar ma'ruf cinta nahi mungkar segala amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dicintainya pula rasa cinta kepada segala perkara tersebut itu di dalam hati adanya dan itu dikatakan sebagai amalan batin benci benci kepada kekafiran benci kepada kemusyrikan, benci kepada bid'ah, benci kepada mungkar, maksiat, ya, benci kepada orang kafir, benci kepada musyrikin, benci kepada ahlul bid'ah, benci kepada ahlul ma'asi orang-orang yang berbuat maksiat nah itu kebencian-kebencian itu adalah amalan batin yang dicintai oleh Allah ya dan ini dinamakan ibadah batin senang bila saudaranya sesama muslim mendapatkan kenikmatan. Susah sedih ketika saudaranya sesama muslim mendapatkan musibah. Ini adalah amalan batin yang dicintai oleh Allah. Sehingga ini termasuk daripada ibadah. Ya. Nah, semua amalan itu untuk kita mendapatkan kepastian kalau itu dicintai oleh Allah, ya harus kita koreksi dengan ilmu. Yaitu dengan dalil. Ilmu kita sunnah. Kalau memang cocok dengan tuntunan Alkitab sunnah, berarti itu dicintai oleh Allah. Kalau tidak cocok menyimpang dari Alkitab Sunnah, berarti itu dibenci oleh Allah. Ya. Termasuk apa yang dicintai oleh Rasul, pasti itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Apa yang dibenci oleh Rasul, pasti itu adalah juga sesuatu yang dibenci oleh Allah. Nah, jadi di dalam kita mencapai apa yang dicintai oleh Allah dari amalan-amalan zahir dan batin itu haruslah dengan dalil. Ya. begitu mestinya. Fayadkhulu fi hadha ta'rifi sehingga masuklah masuklah dalam definisi ini kullu ibadatin yata'abbadu bihal mukallafuna semua amalan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf orang-orang mukallaf yaitu orang-orang yang dibebani syariah dibebani kewajiban untuk menjalankan syariat Allah. Ketika dia sudah balik usianya dan telah berakal. Dari sisi apa? Dari sisi libido seksualitasnya dia telah balik dengan tanda-tandanya yaitu tanda keumumannya kalau pria mimpi basah mimpi sampai mengeluarkan mani tanda-tandanya pada wanita yaitu telah haid ini balik dari sisi mumayyiz dari sisi akalnya telah berfungsi atau tidak Tanda-tandanya akal yang mumayiz ialah ketika orang sudah bisa membedakan mana yang maslahat untuk dirinya dan apa yang mafsadah merusak untuk dirinya. Dikasih suguhan roti sama api, dia milih roti. Oh, berarti sudah mumayyiz. Akalnya sudah jalan. Kasih roti sama api, kok milihnya api? Ah ini berarti belum memayis. Kan kalau anak kecil itu milih sesuatu yang indah dipandang. Api lebih indah daripada lempengan roti. Jelas bagi pandangan anak kecil. Nah, karena memang belum memayis belum berjalan akalnya. Dia milih api. Hmm. Jadi dari sisi akal sudah berfungsi sehingga bisa membedakan mana maslahat, mana yang manfaat untuk dirinya dari sisi uh, libido seksualitasnya sudah berfungsi yaitu sudah apa mimpi basah atau sudah haid. Nah ini mukallaf barulah orang itu dinamakan mukallaf maka semua ibadah yang dibebankan kepada orang mukallaf dari manusia maupun jin itu uh, masuk dalam definisi ini ialah dengan syarat apa tadi dicintai oleh Allah ya kalau tidak dicintai oleh Allah, umpamanya ibadah itu mengandung bid'ah atau mengandung syirik, ya bukan ibadah namanya. Ya. Itu namanya upacara ritual. Bukan ibadah dalam istilah syariah. Maka ibadah itu harus bersih dari unsur yang menyebabkan kemurkaan Allah yaitu bersih dari unsur apa? bid'ah dan unsur syirik. Barulah dinamakan al-ibadah. Ya. <clears throat> Maka amalan seorang mukallaf yang mempunyai ciri-ciri seperti yang disebutkan di sini yaitu amalan itu dicintai oleh Allah. Dan dari mana tahunya kalau itu dicintai oleh Allah? Yaitu dari berita Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah memberitakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah amalan yang dicintai itu ialah ini ini ini ini ini. Amalan yang dibenci ialah ini ini ini ini ini. Maka kalau amalan itu ternyata menurut berita dalam Al-Quran Sunnah adalah perkara yang dicintai, itu namanya perkara ibadah. Karena sudah cocok dengan berita tentang kecintaan Allah kepadanya itu. Kemudian Allati yajibu an tusarrafa lillahi wahda. Seluruh ibadah itu wajib untuk tusarraf diperlakukan lillahi wahda untuk Allah semata. Jadi di samping mencocoki berita yang dalam Al-Quran Sunnah juga harus ikhlas dipersembahkan untuk Allah semata. Jadi kalau orang puasa 40 hari Ditanya untuk apa kamu puasa 40 hari Untuk supaya dapat ilmu rogo sukmo ilmu tahu perkara gaib apa yang terbetik di dalam hati nah berarti ini puasanya untuk siapa ya untuk para jin-jin yang menjanjikan akan memberi kepada dia ilmu rogo sukmo itu tadi ini tidak diikhlaskan untuk Allah. Walaupun cara-cara puasanya mencocoki tuntunan sunnah, tapi tidak ikhlas untuk Allah. Sholat malam seribu hari. Untuk apa kamu sholat malam seribu hari? Sholat malam sebelas rokaat dalam tempo seribu seribu malam. Untuk apa kamu? Supaya kebal da, apa terhadap senjata senjata. Nah, niatnya dia sholat malam itu ya padahal persis yang ngadep kiblat ya dengan takbiratul ihram, sujud rukuk dan salam diakhiri dengan salam sesuai dengan tuntunan sunnah. Tapi niatnya sholat malamnya untuk untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh para dedemit melalui uh, dukun paranormal itu tadi. Ya, atau dukun perewangan itu tadi ya nah niatnya sudah sholat malamnya untuk untuk selain Allah maka jelas ini bukanlah namanya ibadah ya <clears throat> wa dzakara al-muallifu mithalan wa namudzajan dan al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pengarang kitab Al-Usul Talata menyebutkan misalan permisalan namudaja wa namudajan dan menyebutkan namudajan yaitu bentuk amalan konkret dari min anwa'il ibadat dari macam-macam amalan ibadah faqala maka beliau menyatakan mitlu al-islam wal iman wal ihsan al-islam al-iman uh, al-ihsan ini adalah ibadah jenis-jenis ibadah yang paling pokok wal Islam wal iman wal ihsanu ya maratibud dini sedangkan Islam iman ihsan adalah maratib tingkatan-tingkatan daripada agama kama fi hadithi Jibril al-masyhur sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh eh, sebagaimana hadis tentang peristiwa Jibril yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang masyhur yang terkenal. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab yang Allah telah meridhai beliau. allah qala fihi yang dalam hadis itu Umar menceritakan Kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Kami di suatu hari duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina ketika itu tiba-tiba muncullah di tengah kami rajulun seorang pria syadidu bayadil thiyabi yang sangat putih bajunya menunjukkan apa baju itu baru dipakai putih bersih syadidu sawadi syak sangat hitam rambutnya. Menunjukkan apa? Baru mandi, sedang seger-segernya. La yura alaihi atharus safari tidak tampak padanya tanda-tanda asar bekas bepergian jauh. Bukan dari jauh orang ini, Sebab kalau dari bepergian jauh tentu bajunya kusut dan juga kotor penuh debu rambutnya juga tidak hitam penuh dengan debu jadi Orang ini tidak kelihatan padanya tanda-tanda habis menempuh perjalanan jauh. arifu minna ahadun. Tetapi tidak ada seorang pun dari kami yang kenal orang ini. Dibilang orang dekat. Nggak ada yang kenal. Dibilang orang jauh. Nggak tampak padanya tanda-tanda menempuh perjalanan jauh orang ini. Datangnya berarti orang ini dari tempat yang sangat dekat. Tapi tidak ada dari kita yang kenal dia. Kalau dari tempat yang sangat dekat, tentu ada yang kenal. Tapi ini tidak ada yang kenal. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang ini duduk di depan Nabi Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Maka orang ini menyandarkan, menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah SAW. Jadi nempel kedua lutut. Yang satu, kedua lutut tamu ini dengan kedua lutut Rasulullah SAW. Berarti berhadapan-hadapan sangat dekat. Kemudian wa ala fakhidaihi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya, duduk seperti duduk tahiyat itu. Meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Posisi duduknya seperti itu. <clears throat> Wakala dan orang ini mengatakan, Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil islami, beritahu aku tentang apa itu Islam. Faqala maka orang eh, maka Rasulullah menjawab Al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima salah wa tu'ti zakah wa tasuma Ramadan وتحج bait in istata'ta ilaihi sabila Islam itu ialah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat yaitu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah dan juga yang dikatakan Islam itu ialah engkau menegakkan sholat Dan untuk dia zakat membayar zakat Dan engkau berpuasa di bulan Ramadan Dan engkau menunaikan haji ke Baitilal Haram di Mekah Ini istata'ata ilaihi sabila Kalau engkau mampu untuk menunaikannya Qala sadaqta. Orang ini setelah mendapat jawaban dari Nabi, apa itu Islam? Terus Nabi menyebutkan rukun Islam yang lima. Orang ini bilang, engkau benar. Qala rawi. Berkatalah rawi hadith ini, periwayat hadith ini, yaitu Omar bin Khattab. Fa'ajibna lahu. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami sangat heran orang ini bertanya kepada Nabi kemudian membenarkannya. Berarti pertanyaan tadi bukan pertanyaan orang e, murid kepada guru, tetapi pertanyaan guru kepada murid. Loh, masa ini apa gurunya Rasul? Siapa ini orang? Kok berperangai seperti gurunya Rasul? Kami ya, merasa aneh. Qala fa'akhbirni anil iman Orang ini tanya lagi, beritahu aku tentang iman. Qala maka Rasulullah memberitakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih Iman itu ialah engkau beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya dan kepada rasul-rasulnya dan kepada hari akhirat beriman kepada hari akhirat dan beriman pula kepada takdir apakah yang baik ataukah yang buruk. Qala sadaqta. Orang ini menjawab lagi, engkau benar. Nah, ini aneh ini. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian orang ini menyatakan menanyakan beritahu aku tentang apa itu al ihsan. Qal diberitahu oleh Nabi anta abudal anta abudallah karena kata tarau fa illam takun tarau fa innahu yaraka itu ialah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya apa yang melihat Allah basiroh mata hati bukan mata kepala mata hati melihat Allah Dan ini tingkatan ibadah tertinggi. Ketika seorang beribadah kepada Allah dalam keadaan mata hatinya melihat Allah. Atau kalau engkau tidak merasa melihat Allah, engkau berkeyakinan sedang dilihat oleh Allah. Engkau beribadah sedang dilihat oleh Allah. Nah, ini tingkatan tertinggi yang kedua yaitu orang beribadah disertai dengan murokobah keyakinan sedang diawasi diamati oleh Allah jantungnya dan gerak-gerik hatinya dalam beribadah itu. Kerentek hatinya itu dilihat betul oleh Allah dan dihitung oleh Allah. Beribadah dengan semangat seperti itu. <clears throat> Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian orang ini tanya, beritahu aku tentang apa itu hari kiamat. Kapan hari kiamat terjadi? Qala, maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Tidaklah yang ditanyai tentang hari kiamat itu, anha tentang hari kiamat itu lebih tahu dari yang bertanya. Sama-sama yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Kapan itu hari kiamat? Nabi kita tidak tahu apa itu apa kapan itu terjadinya hari kiamat lah masa selam, masih hidupnya tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat kok kemudian setelah wafat terus bisa datang kepada